Ya ayyuhalladzina amanu he eleng-eleng wong sing iman uskuru ilinga sira kabeh nikmat ene mati Allah nikmat alikum ing atase sira kabeh. Kula nu gadah kitab Musnad Ahmad iki. Eh rungokno niki, kula gadah kitab napa Musnad Ahmad. Imam Ahmad iku satu-satunya ulama sing nate dipenjara lama gara-gara dipeksa darani Quran napa makhluk nggih. Quran napa makhluk. Singkat cerita itu ini cerita ya betapa nubuah itu terwarisi. Musnad Ahmad kitabnya 14 jilid. 14 jilid itu sak jilid ini ku besar sekali. Kalau Bukhari kan jilidannya kecil-kecil, lah, itu mau papat. Gue dulu Bukhari guys meriang, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Jilidannya gede-gede. Iku di se zaman Imam Ahmad Sugeng, kertas di se kan gede-gede. Terus nulis di se gede-gede di mot ora kuat. Saiki kan ketulisan kan cilik-cilik. <coughs> Rianu kertasnya sak meja-meja ngeten iki, Kang. Terus tulisan iku yo ya, kayak delok film Cina lho, Kang. Tulisan kan <laughs> gede-gede. Imam Ahmad itu ini tak warai zaman beda ya. Saking lamanya meriwayatkan sunnah Rasulullah itu otak beliau, cara berpikir beliau, hati beliau itu ya persis Nabi. Ya tentu persis orang Nabi ya, paling ya seperti itu. Tapi hebat lah pokoknya. Eh, dia itu ada pengumuman. Siapa saja mengatakan Quran itu kodim maka akan dibunuh. Semua ulama sudah dibunuh banyak zaman itu. Sudah banyak yang dibunuh, dieksekusi mati. Imam Syafi'i milih tindak Mesir, melarikan diri. Dibangguk di patah ini aura ya iso mulang ya satu. Ahmad bin Hambal itu ada penasehatnya itu bilang gini. Ya Ahmad, kamu ini imamnya orang, jangan mati. Mendingan ngakali muni apa? Makhluk atau hadis yang penting selamat. Wakat qala ta'ala wa taltulku bi aidikum ilat tahluka. Yang anda ini ya wong pinter. Allah sudah ngendikan bahwa seseorang nggak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran curan. Sajane masuk akal, wis sadok lah kowe muni Quran iku hadis utawa makhluk. jari Imam Ahmad takok ngene mbek penasihate. Ya koncone lah terus kula mbek jenengan kanca. Temannya ditanya gini. Jika saya mengatakan Quran itu makhluk atau Quran itu hadis, kemudian lihat itu orang sebanyak itu, itu ribuan orang di depan Khalifah Makmun mencatat bagaimana komentarnya Imam siapa? Ahmad. Karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum, memang aturannya gitu. Yang sekarang melakukan itu ya Aceh. Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat, itu kan dicambuk. Nyambuknya di depan umum apa enggak? Di alun. Memang aturan hukum Islam sebenarnya seperti itu. Jadi hukuman supaya fair itu di depan umum, makanya disebut wal yasyad ada bahuma ta'ifatum minal mukminin. Paham ya? Jadi aturannya memang Azaniyatu wa zani itu kula wahidin min humami atajal dahwala takhudkum bimaro rofatun satu seh wal yasyad bahuma to minal mu'min. Jadi kalau ada takzir harus ada apa sekelompok orang yang menyak Makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos apa kan yang masjid kisos ya di teras. Karena memang supaya ada apa? Saksi. Lah yang mirip bener tuh aja aja tuh kalau mencambuk orang pacaran di alun-alun apa kan nyambuknya kan di di depan masjid terus di podium kan disaksikan orang banyak. Karena kalau ndak nanti kong kali kong lebih jerut kayak duit harus ah, muni ditaksir aman. Eh, pengaruh pengaruh kan kayak sokong. Singkat cerita semuanya nunggu. Ahmad Hamal tanya, Haula, mereka itu para pencatat omongan saya. udiluhum am amu tadunahum. Apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk? Saya ulang lagi udilluhum maksudnya audilluhum ah, apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad penasihatnya mulai ngeber jangan balatudilluhum bahkan kamu jangan menyesatkan akhirnya Imam Ahmad itu mantep aku milih mati daripada aku salah ngomong sesat kabeh darani Quran apa mah makhluk ya ini perjalanan ketemu maling ya, maling ya nabi ya kadang Malingnya ku lucu. Ya macam hidayah itu kadang ya untuk maling barang, maling kaulane pangeran. Ya Ahmad jar. Ngadanine lucu. Ya maling jan preman maling. Ya Ahmad jar. Kowe rak jare wong yang terkenal alim iku. Hakada kolu jar. Yo ya, kata orang-orang sih aku wong alim. Ya malah orang muni yo ya hakada qalu. Ya mereka komentari saya aku mali me wong. Hakada kolu Mereka mengatakan demikian. Kowe tak nih. Aku iku maling. Wah digepuki polisi gue serak saya 1000 biro tetap tak pertahankan. Padahal aku bodoh nih, ya, maling tenan, tapi demi aku bodoh nih, ya, wae sanggup dijilid saya wae demi hak buangku ini raku kuat. Diciber gue ambek maling. Wah, tuh kambal tambah semangat. Semangat siap dicambuk mereka maling wae demi batil. Wani aku demi hak kok gak wani. Malingnya preman Aku biasa bodoh bodoni. Orang maling tapi ngaku ramah maling. itu terus ben ngaku tetep orang aku. Padahal demi batil, mosok jenengan demi hak rawani. Mulane kata Imam, ketika dia dicambui bahkan ada dua onta yang satu bawa kaki satu, yang satu kaki satu berjalan berlawanan. Ahmad bin Hambal pingsan. Setika sadar dibegitukan lagi berkali-kali pingsan lagi. Ahmad bin Hambal jare aku iku ora gingsir-gingsir ndongakno maling iku. Mergo kata-katane iku mengiang-iang ning ati bener. Dadi Ahmad bin Hambal pasti penjara sing dieling-eling nasihate maling mau piye Imam Tambal, aku ra gingsir-gingsir no maling mau. Cek nih kalimate. Menawa malingnya baru gue jadi wali, mergo didongakno Ahmad bin Nah ini seperti ini itu sudah nubuah. Nak nuruti fakih formal, saya ulang lagi, nuruti fakih formal. Ahmad Hambal boleh bodoh nih, mereka ayat jangan jatuhkan diri kamu pada kerusakan. Padahal dia jelas kalau mengatakan Quran Qadim dia dipenjara, dia dibunuh. Tapi kata Ahmad bin Hambal, tapi kalau saya mengatakan kemudian orang mengikuti fatwa saya dan dikira ben, benar, maka udil luhum saya menyesatkan mereka. Apa saya harus menyesatkan mereka? Kata menasihatnya ya sudah. Tafadil ya Ahmad. Akhirnya Muhammad Ahmad milih mati. Tapi jenenge wong keramat bareng disiksa berkali-kali gak mati. Pas jeda tiga hari khalifah mati. Khalifah mati diganti khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad barang menghormati di ini didadekno kodil kudot dikai duwe dikai penghormatan duwe cara saya miliatan amat berhambal gentenan nangis ya Allah apa seperti ini engkau memperlakukan kekasih kamu ternyata balak dihormati luwih gede kulorian riyen disiksa pun kiat tapi apa saya kuat disiksa di duwe akhirnya ditolak Ya Allah, saya kuat menerima siksaan itu demi engkau. Masa saya dikonversi jadi duit menolak juga. Menolak di penjara mergo hadiah. Jadi penjara ping pindho. Nak kue kan gak barokah, <laughs> barokah. Maksud duwe is barokah. Barokah mbahmu. Orang dulu karena mereka itu nubuah. Nubuah itu disiksa yo ya fitnah, dua ya yo fitnah. Nak kue kan gak nubuah, disiksa loro, duit empuk. Wis Ya, tapi ya ora apa-apa wong kowe Imam Ahmad bin Hambal, ben sing bener ya sing ngono-ngono iku. Mulane ulama-ulama nang ngendikan Ahmad bin Hambal hujjati fi ma baini wa bainahu. Kula alhamdulillah termasuk gadah kitab Ahmad bin Hambal kata. Jadi kitab Musnad Ahmad itu regane orang juta pitung Niku Ini gadah gada kali. Karena saya diadat kitab niku dua percetakan, dua penerbit. Khawatir kula kalau satu penerbitnya ada masalah, saya bisa mengakses penerbit yang apa berbeda misalnya kalau naskahnya kurang apa jelas atau ada masalah kan kadang ada masalah kok ini tenan taura terus mungkin di naskah lain enggak kue arba'in nawawiyah mu di sak naskah padahal lima ngewu apalagi kayak ikhya saya ikhya itu punya berapa ya cetakan Toha Putra lokal punya DKI Darul Kutub Ilmiah punya cetakan Darul Hadis Al kohiro punya Semakin kita pinduk sama lah punya banyak cetakannya. Karena tadi jagani kalau ada salah naskah atau ada beret atau apa yang nggak jelas, saya bisa ngakses. Nah, Quran ya juga sama seperti itu. Makanya dulu ada Musaf Usmani itu sampai 4 kila sampai 7 terjadi kira apa? Sab'ah. Karena ya tadi eh, apa ya logika lugat itu kan beda-beda dan itu kita butuh. Misalnya nusron ada yang apa? Busron, Ya maknanya sama, tapi kan naskahnya memang nggak masalah itu. Secara lugat memang seperti itu dan Nabi memang membolehkan dibaca dengan tujuh apa? Cara. Kue kober tuh kumun. Karena saya pengagum Imam Ahmad. Karena itu otaknya, pikirannya, mentalnya sudah nubuah. Pikiran dia paling ketika saya heroik di dunia itu adalah kenangan terbaik saya saat saya di akhirat. Nah, menurut saya sekarang yang paling mudah itu kan sujud. Sujud itu nggak ada yang nyalahkan kamu. Paham ya? Negara juga nggak melarang. Nak kue demi heroik terus jadi ekstremis kan orang mesti sahid. Semua itu kue rada penggemar. Bareng ditembak orang sing kenal malah gak keren. Tapi nak sujud kan gampang. Semurah, mudah. Wis gampang lah pokoknya gampang. Mulane kula seneng nak ana cerita-cerita wong kabudut sujud dihormati seneng lah meskipun kowe rapi mati pas sujud ngel-ngelo wong ngurang ibu-ibu jadi malah repot kape ya tadi kalau warai nggih carane berpikir nubuah wau bayang no itu identitas kamu di akhirat tentu setelah kita di akhirat ukurannya si mahum fi wujuhim min asari sujud Ya ayyuhalladzina amanu ya eling wong sing iman uskuru linga sira kabeh woi Allah nikmate Allah ngatasi sira Idza'an nalikane teko kumin sira kabeh apa junudun apa pasukan. Pasukan minal kufari sanging pira-pira kafir. Ini perang Khandaq. Mutahazibuna tur koalisi kabeh utawa ngepung kabeh, balanan kabeh. Cara saiki koalisi kabeh. Napa balanan kabeh. Orang-orang kafir yang berbagai faksi itu semuanya sepakat nyerang Kanjeng Nabi. ayah khafril Khandaqi ing dalam dino dino pas ngeduk Khandaq. Fa arsalna mongko ngutus ingsun ngongkon ingsun rihan ing angin wa junudan dan ing pira-pira pasukan lam taro kang ora ningali sira kabeh ing junud minal malaikat sing malaikat he wong-wong sing iman kuwi kuwi eling ketika Allah nyelametno kuwe pas perang Khandaq yaiku pasukan wong kafir sing koalisi dihancurkan oleh angin dan pasukan malaikat yang kamu tidak meli melihat wa kana lan ana sapa Allah apa bimaklan perkara tak malu kang lakoni sira kabeh iku basiron mirsani iklan tak tak maluna apa sing mbok lakoni iku misale min hafril khondaki yaiku ngeduk napa khon Wabil ya ilan sebagian kiroah itu moco kelawan ya berarti waka nawaw bima ya maluna basiro. Nak bima ya maluna mana nih waka nalan ono sopo Allah Allah bima kelawan opo wae ya maluna kang lakoni sopo wong kafir iku basiron mirsani. Maksudnya berhubung Allah mirsani maka Allah mudah mengalahkan karena Allah mengenali trik mereka tentu Allah juga mudah mengalahkan trik mereka. Lan diwaca bil ya iklan ya rupane min bil musyrikin saking oleh bala-balane wong musyrik. Jadi kira asap ah mboten masalah. Tak malu nama nane ya kena, ya malu nagi apa? kena. Jadi misalnya tak malu seperti Allah tahu apa yang kalian lakukan para sahabat. Yang dilakukan para sahabat apa ya bela Nabi, bikin hondak, bela kepentingan Islam. Misalnya Allah berso apa yang mereka lakukan Ya Allah tahu betul triknya orang kafir, mentalnya orang kafir, sehingga karena tahu juga mudah melindungi umat Nabi is Islam. Lain nak wabil ya iklan ya rupane min tahzi bil musyrikin saking balanane tiang-tiang Nabi musyriku basiron dat sing mirsani ijaukum walam.